Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita usahakan di malam hari ini dan di waktu-waktu setelahnya sebagai amalan saleh, pemberat amalan atau pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Syarh Masail Al-Jahiliyah lil Allama Al-Fauzan Habibullah taala. Kita sampai pada permasalahan atau perkara yang ke-43. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu wal arba'una juhuduhum liqadarillahi ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala juhudul qadari. Di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah yang kemudian diselisihi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa Islam adalah bahwasanya mereka orang-orang ahlul jahiliyah menentang, menolak adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki andil sedikit pun terkait dengan perbuatan seorang hamba. Terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta. Tidak ada sedikit pun sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala murni itu semua dari makhluk. Ini adalah keyakinan orang-orang ahlul jahiliyah. Ini adalah perilaku orang-orang ahlul jahiliyah. Nah, sementara muslimin Islam menetapkan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala dengan nas-nas yang datang dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya awal kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu adalah al-qalam. Faqala lahu maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya kepada al-qalam tadi Uktub Tulislah Qala rabbi wa madha Atu, Kemudian kolam tadi menjawab, wahai Robku, apa yang aku harus tulis? Di sini terdapat isyarat bahwasanya makhluk yang menurut kita tidak bisa berbicara itu bisa berbicara dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tangan kita, kaki kita, anggota badan kita tidak bisa berbicara sekarang. Tapi nanti mereka akan menjadi saksi. Mereka akan berbicara tentang apa yang kita lakukan di dunia. Hajaru Aswad, batu yang tidak bisa berbicara di dunia, nanti dia akan bisa berbicara. Menjadi saksi bagi orang-orang yang mencium Hajar Aswad Nah, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perkara yang memungkinkan Allah zat yang Maha menciptakan semuanya melakukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau radhiyallahu taala anhu inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub Qala rabbi wa madha aktub? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma sa'atu. Kemudian tatkala pena tadi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tulislah seluruh takdir-takdir makhluk hingga datangnya hari kiamat." hingga datangnya hari kiamat. Nah, jadi semua kejadian ini sudah Allah Subhanahu wa taala tulis dalam Lauhil Mahfuz. Allah simpan dalam kitabnya di Lauhil Mahfuz. Demikian juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanatin Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan langit-langit dan juga bumi atau sebelum 50 ribu tahun Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit langit dan bumi. Sudah Allah tulis si fulan akan terkena tipu oleh si Alan. Si fulan akan mendapatkan teman dengan si Alan. Si Fulan akan begini dan begitu, akan jatuh di jalan ini jam sekian. Akan mendapatkan rizki dari ini jam sekian. Semuanya telah Allah subhanahu wa ta'ala catat. Nah. Dan Allah simpan dalam lauhil mahfud. Itu takdir. Khwani rahimani wa rahimakumullah. Kita baca penjelasan dari Syekh العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظ الله تعالى ورعاه فقال حفظ الله تعالى القدر هو علم الله بالأشياء Takdir itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tentang segala sesuatu. Qadara, yakdaru, qadaran. Bisa juga disukun, qadran. nah ukuran, kemudian kepastian, nah itu takdir. Ya kalau diserap dalam bahasa kita kadar ya. Itu dari kadar. Kadarnya berapa ini? Ukurannya berapa? Ah, kadar dari kata-kata kadar, kadar Qadara yaqdaru qadarat. Takdir itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya, memberikan ukuran kepadanya jalla wa ala qabla wuqu'ihi, memastikannya sebelum terjadinya. Masing-masing telah Allah berikan ukuran. Wa kitabatuha dan Allah Subhanahu wa taala telah menulisnya fi lauhil mahfuz dalam lauhil mahfuz. Takdir ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama menyebutkan beberapa jenis takdir, di antaranya adalah takdir al-am atau takdir azali. Takdir yang azali. Yang terdahulu, maha terdahulu atau takdir terdahulu. Takdir yang umum, ini adalah yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam Lauhil Mahfuz. Kejadian dari awal mula hingga berakhir. Semuanya Allah simpan dalam kitab di Lauhil Mahfuz. Masing-masing kita memilikinya. Nah, dari awal mula dia nah ditiupkan ruh hingga kemudian dia meninggal. Kemudian juga di mana nanti tempat kembalinya. Semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan takdir azal ini. Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidaklah ada musibah itu menimpa di muka bumi ini dan juga kepada kalian kecuali semuanya itu telah ada di dalam catatan di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sebelum kami menciptakannya. Nah, ini takdir azali, takdir yang terdahulu, takdir yang umum. Tidak ada satupun musibah yang ada di muka bumi ini dan juga kepada kalian kecuali itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah kitab yang Allah simpan dalam lauhil mahfud. Secara besar, secara globalnya Allah simpan dalam lauhil mahfud. Kemudian perbagian-perbagiannya itu Allah ada yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di tiap tahunnya di malam Lailatul Qadar. Ini yang para ulama sebutkan dengan takdir as-sanawi. Takdir as-sanawi. kejadian yang akan terjadi dalam satu tahun diturunkan di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ad-Dukhan Fiha yufraqu kullu amrin hakim atau sebelumnya sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam yang penuh berkah, malam Lailatul Qadar. Nah, fiha yufraku kullu amrin hakim yang di dalamnya kami jelaskan seluruh perkara-perkara itu dengan hikmah. Kami turunkan, kami jelaskan seluruh perkara-perkara kejadian-kejadian itu dengan hikmah, dengan hakim. Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Kejadian takdir yang berlaku dalam satu tahun. Kemudian ada yang harian juga yang dinamakan dengan takdir yaumi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-29, yes. Aluhu man fis samawati wal ardi kullu yaw, kulla yaumin huwa fi sya'n. Senantiasa memintanya makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi meminta kepadanya di setiap waktu dalam keadaan sibuk setiap hari setiap waktu dalam keadaan sibuk nah harian hari ini terjadi demikian dan demikian. Harian turun. enam atau harian, takdir harian. Ini semuanya dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi takdir azali yang pertama kali ditulis, yang tadi kita sebutkan hadis dari Ubadah bin Samit juga hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As tatkala menulis awal kali kejadian makhluk. Nah, Kemudian ada yang diturunkan di tiap tahunnya. Kejadian yang akan terjadi dalam tiap tahun. Turun pada malam Lailatul Qadar. Kemudian juga ada yang setiap harinya. Semua itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizallahu taala wa kitabatuha fi lauhil mahfuzi thumma khalaqa thumma khalaqahu laha Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mewujudkan, mengadakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis. Allah tulis misalnya si fulan akan jatuh di jalan ini jam sekian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan, menciptakan, mengadakan, ijad, ya, mewujudkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis dalam Lauhil Mahfuz tadi. Walimanu bidalika ruknun min arkanil imani sittah. Beriman kepada takdir termasuk rukun dari rukun iman yang enam. Seorang yang tidak mengimani takdir maka bukan dikatakan sebagai seorang mukmin, walaupun dia beriman kepada Allah. Dia meyakini keberadaan Allah. Walaupun dia beriman kepada Al-Qur'an, kepada kitab-kitab Allah, walaupun dia beriman kepada para malaikat, para rasul, dia beriman kepada hari akhir satu jenis keimanan ber, tidak beriman kepada takdir maka dia bukan sebagai seorang mukmin. Nah, bahkan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari min samimid din. Termasuk dari intisari agama ini beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir dan juga beriman kepada takdir Allah yang baiknya maupun yang buruknya. Yang baik dan yang buruk itu kalau ditinjau dari kita yang ditakdirkan. Ditinjau dari al-maqdur yang ditakdirkan. Namun kalau ditinjau dari al-muqaddir yang mentakdirkan yaitu Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Semuanya baik. Apakah itu terkait dengan kebaikan, apakah itu terkait dengan kebaikan maupun keburukan, semuanya itu sebenarnya adalah baik. Kalau keburukan itu yang diinginkan adalah hikmah di belakangnya. Misal, al-marad. Contohnya misalnya, sakit. Dari sisi orang yang ditakdirkan mendapatkan sakit, mungkin dia rasakan ini pahit. Nah, ini jelek. Ini sesuatu yang tidak dia sukai dari sisi yang ditakdirkan manusia misalnya menganggapnya itu sebagai sebuah kejelekan. Nah, ketidaksukaan sesuatu yang dia makruh nggak sukai menimpa pada dirinya. Namun kalau ditinjau dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik. Allah menciptakan sakit, Allah mentakdirkan sakit pada si fulan. Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan dari sifulan tersebut berbagai macam bentuk kekeliruan, dosa, maksiat yang dia lakukan. Kalau dia sadari. Nah, kalau dia sadari. Nah, Wakala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini juga dalil sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya pada segala sesuatu itu kami telah menciptakannya biqadarin dengan takdir, dengan ukurannya. Dengan ukurannya. Wal qadaru min af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Takdir itu termasuk dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-qadar itu termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimallahu taala tatkala beliau ditanya tentang takdir maka beliau menjawab al-qadaru qudratullah. Al-qadaru qudratullah. Maka beriman kepada takdir itu termasuk bagian dari tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu terhadap segala makhluknya. Mengkuasakan kebaikan, kuasakan sesuatu kejelekan, nam, menimpakan musibah, memberikan manfaat, Allah Maha Mampu dan Maha Kuasa. Jadi menetapkan ukuran-ukuran dari seorang hamba itu termasuk dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqau syai'un fi mulkihi wa illa wa qad qadarahu subhanahu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di kekuasaannya, di kerajaannya kecuali pasti sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan di sini Syekh Habibullah taala hendak membantah dua jenis kelompok yang menyimpang terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menolak adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kami ini seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Nahnu kasyajarah. Kami ini seperti pohon atau seperti daun yang dia akan bergerak kemana angin itu bertiup, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Kami seperti robot, tidak memiliki daya sedikit pun. Kelompok inilah yang dinamakan dengan kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah. Kelompok yang menetapkan takdir, ya, menetapkan takdir secara berlebih-lebihan. Gulat, ekstrim. Makhluk gak memiliki pilihan sedikit pun. Sehingga jangan dicela kalau orang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat. Jangan dicela. Karena semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sepintas, oh ya benar ya. Benar, sepintas. Dia nggak punya pilihan, dia dipaksa untuk mencuri, dia dipaksa untuk berzina. Siapa yang memaksa? Allah Subhanahu wa taala katanya. Fahadak buhtanun azim. Ini adalah sebuah kedustaan yang sangat besar. Nah, kedustaan yang sangat besar. Makhluk memiliki pilihan. Makhluk memiliki kehendak. Ini sesuatu yang ditetapkan oleh orang yang memiliki akal fitrah yang masih lurus pasti akan mengatakan kamu punya keinginan nggak, punya kehendak nggak ya pasti punya. Nah, kalau kita disodorkan dua hal misal, mohon maaf, kita disodorkan pisang goreng, yang kedua piring yang kedua berisi, mohon maaf misalnya kotoran sapi, disodorkan kepada kita silahkan dimakan. Kalau orang fitrahnya masih lurus, akalnya masih lurus, pasti dia akan memilih yang pisang goreng. Nah, pertanyaannya adalah tatkala Anda mengambil pisang goreng, memilih pisang goreng, itu pilihan Anda atau Anda dipaksa? Saya dipaksa. Siapa yang memaksa Anda? Saya dipaksa oleh Allah. Mana? Mengapa tidak yang mohon maaf tadi? yang kotoran sapi tadi. Kenapa harus yang pisang goreng? Kalau pisang goreng saya ambil, kotoran sapi saya serahkan, diambil juga. Kada, bohong. Manusia memiliki pilihan, memiliki khiar. Nah, itu hanya alasan yang mereka cari-cari saja. Nah, kalau Anda diberikan baju compang-camping, kemudian diberi pilihan antara baju compang camping dengan baju yang bagus, pasti akan memilih baju yang bagus. Siapa yang memaksa Anda untuk memilih baju yang bagus? Tidak ada yang memaksa, itu pilihan Anda. Nah, maka manusia juga memiliki pilihan, memiliki pilihan. Dia tidak dipaksa di dalam memilih perbuatannya. Namun, pilihan dia itu kehendak dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dua orang yang mereka saling bertikai di akhirat. Allah kisahkan dalam surat Qaf, dalam surat Qaf. Tatkala dua orang ini bertikai, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Qala wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. Ya, temannya mengatakan ini semua bukan atas kehendak saya. Saya melakukan perbuatan kesesatan ini karena dipaksa oleh teman saya. Yang lainnya membantah. Tidak. Nah, dulu saya hanya mengajak saja kamu sendiri yang milih mau ikut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menutup ini, la takhtasimu, jangan kalian berselisih. Menunjukkan bahwasanya manusia itu memiliki pilihan. Allah sudah memaparkan, sudah memberikan ya, mana jalan yang benar, mana jalan yang batil. Ternyata kamu memilih jalan yang batil, kemudian kamu menyalahkan orang yang mengajak kamu menuju jalan yang batil. Berarti kamu memiliki pilihan. Bukan dipaksa, tapi pilihan kamu. Nah, di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa Tugas dari para rasul itu adalah mubasysyirin, memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira memaparkan kepada umat inilah jalan yang benar, inilah jalan yang lurus wa mungdirin dan memperingatkan kepada umat jangan mengikuti jalan-jalan yang menuju kepada kebinasaan. Itu adalah jalan yang akan mencelakakanmu. Li Allah supaya manusia itu tidak memiliki hujah, tidak memiliki alasan lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memilih jalan kesesatan, tatkala dia memilih jalan kebatilan, dia tidak memiliki alasan lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Allah sudah mengutus para rasul. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul untuk menjelaskan memberitahukan kepada umat mana jalan-jalan yang menuju kepada syurga Allah dan mana jalan-jalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelompok Jabariyah. Terbantahkan tadi dengan nas-nas dalam Al-Quran tadi kita sebutkan. Di satu bagian ada kelompok yang ekstrim juga. Kalau tadi ekstrim di dalam menetapkan takdir, kelompok yang kedua ini ekstrim, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam menolak takdir. Inilah kelompok yang dinamakan dengan kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah yang kebanyakannya itu berasal dari orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang yang mendewakan akal tanda kutip ya. Orang-orang yang lebih mengedepankan akal daripada nakal. Bahkan sebagian lagi sudah menjadikan akal dia pikiran dia, otak dia sebagai hakim, pemutus sebuah perkara. Tidak lagi melihat nas, tapi melihat akalnya, pendapatnya. Menurut saya, menurut ilmu yang ada pada diri saya, demikian dan demikian. Nah, ciri khas kelompok orang-orang Mu'tazilah. Semua harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, nggak diterima. Nah, Ini pun juga tertolak dengan nas-nas yang ada dalam Al-Quran diantaranya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surat At-Takwir ayat 28 juga 29. Wa ma tasyauna illa ay Allahu rabbul alamin. Wa ma tasyauna illa ay Allahu rabbul alamin. Sebelumnya liman syaa minkum ayyastaqim wa ma illa ay yasha rabbul alamin. Bagi barang siapa yang dia menghendaki di antara kalian untuk mendapatkan jalan yang lurus akan tetapi apa-apa yang kalian inginkan, kalian kehendaki itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki pilihan betul manusia memiliki kehendak benar, namun pilihan dan kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah wujudkan, kadang tidak Allah wujudkan. Nah, menginginkan, menghendaki demikian dan demikian. Kadang Allah wujudkan, kadang tidak Allah wujudkan. Menunjukkan bahwasanya kehendak makhluk di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala wa dhalika anna Allah atau qala hafizallahu ta'ala wa dhalika anna Allah alima makana wa ma yakun. Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi bi'ilmihi al-azali dengan ilmunya yang maha dahulu alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan yang dia disifati dengannya azalan maha dahulu dan selama-lamanya Tsumma kataba fi lauhil mahfudhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuliskannya di dalam Lauhil Mahfudz. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa di muka bumi ini baik ke, bahkan kepada kalian sendiri kecuali semuanya telah ada dalam kitab sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Ai nakhluquha. Inna dzalika 'ala Allah yasir yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul wa lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'uka lam yakun liyusibak rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan ini sebagai prinsip kita ikhwani rahimani wa rahimakumullah akan tenang di dalam menjalani kehidupan apabila seseorang menjalankan prinsip ini wa lam maka ketahuilah annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa-apa yang akan menimpa Anda tidak akan mungkin keliru menimpa pada yang lainnya. Pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sebaliknya, apa-apa yang tidak akan Anda dapati, maka itu juga tidak akan menimpa Anda. Kalau itu memang Allah takdirkan buat saya, pasti akan saya dapatkan. Tidak akan mungkin keliru. Nah, meleset misalnya. Tidak. Pun sebaliknya, kalau itu tidak akan terjadi pada diri saya, maka juga tidak akan terjadi. Di sini menghilangkan ketundukan kita, ketakutan kita kepada makhluk kebergantungan kita kepada makhluk. Buat apa bergantung kepada makhluk sesama manusia? Nah, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi bergantung kepada makhluk hingga dia merendahkan dirinya di hadapan makhluk waliyadzubillah. Hanya ingin mendapatkan sebagian syai' qalil minat dunia. Bagian sedikit dari dunia. 10 juta, 100 juta, sedikit dari dunia. Nah, kalah dengan dua rakaat sebelum sholat fajar. Buat apa? Rufi'atil aklam wa suhuf. Sesungguhnya pena-pena itu telah diangkat. Pena-pena takdir. Tidak akan mungkin tertulis lagi. Wa suhuf dan lembaran-lembaran itu telah kering. takdir tidak akan bisa berubah. Berubahnya takdir itu pun juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berubahnya takdir itu pun juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, فلا يكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى ولا يحصل شيء إلا والله خالقه أو والله atau wallahu Allahu khaliqu kulli syai'in. Khalaqal khaira wa khalaqa syarra wa qadara khaira wa qadara syarra wa hada ma yusamma maratibul imani bil qadar. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allahu khaliqu kulli syai'in Allah lah zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan kejelekan, Allah mentakdirkan kebaikan, Allah mentakdirkan kejelekan. Inilah semua yang dinamakan dengan tingkatan-tingkatan keimanan kepada takdir. Nah, inilah yang dinamakan dengan tingkatan keimanan kepada takdir yang meliputi empat tingkatan yang akan kita ambil insya Allah pada pertemuan yang akan datang di biiznillahi taala.